بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا بي وبعلوم في الدارين آمين غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس ila nahwi sadri mimma yaghlibu fihi taqaduf Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala min ta'lim wal fada wal istifada wa nafa'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu musta'malin ini masih uh, dalam pembicaraan mak mutlak kemarin itu disyaratkan bagi orang yang wudu sebagaimana disyaratkan juga bagi orang yang mandi yaitu mempergunakan air yang mutlak air yang mutlak kemarin sudah dibahas yaitu air yang tidak ada ikatan yang harus. Kemudian gairu musta'malin dia ketika wudhu memakai air tadi Gairu musta'malin fi fardi taharatin. Tidak air tadi tidak terpakai fi fardi taharatin di dalam bersuci yang wajib Maksudnya air yang digunakan tadi bukan air yang sudah terpakai untuk menghilangkan daripada hadas baik hadas kecil atau besar atau juga belum terpakai untuk menghilangkan najis. Ghairu musta'malin tidak terpakai fi fardhi taharatin di dalam bersuci yang wajib bukan yang sunnah Min raf'i hadatsin asghar au akbar. Tohara itu dari apa? Dari mengangkat hadas baik itu hadas kecil atau hadas besar. Walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi. Walaupun daripada bersucinya orang yang bermadhab Hanafi, bermadhab Abu Hanifah yang tidak niat. Karena di madhab Abu Hanifah niat dalam wudhu tidak wajib. Walaupun itu bekas wudhunya orang yang bermadhab Abu Hanifah yang tidak niat, tetap air tadi dikatakan mustakmal. Au sobiyin, au min tuhrin sobiyin, au min sobiyin, atau dari bersucinya anak kecil, lam yumayis li tawafin, yang belum tamyis belum mencapai umur tamyiz li tawafin untuk tawaf. Karena anak yang kecil yang tidak tamyiz dia tidak wajib untuk wudhu. Ketika anak kecil tadi yang belum tamyiz dia wudhu karena untuk tawaf karena wajib bagi kedua orang bagi orang tuanya ketika anak kecil tadi wudhu untuk tawaf wajib diwudui bagi orang tuanya jadi anak kecil itu boleh haji, anak kecil boleh umroh. Cuman bagi orang tuanya ketika mau tawaf, anak kecil tadi diwudui. Padahal kalau anak kecil tadi tidak wudu tidak dosa. Berarti kan tidak wajib. Nah, cuman wajib bagi kedua bagi orang tuanya. Bekas wudu daripada anak kecil yang belum tamis itu juga dikatakan musta'mal. Wa izalati najisin dan menghilangkan najis. Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin fi izalati fi min raf'i hadasin wa izalati najis gitu. Yaitu belum terpakai, tidak terpakai daripada bersuci yang wajib dari mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis walau ma'fuan anhu walaupun najis yang dimaafkan. Jadi kalau air tadi sudah dipakai untuk menghilangkan najis walaupun itu najis ma'fu, air tadi dikatakan tetap mustakmal. Berarti air sudah dikatakan mustakmal, tidak sah untuk dipakai wudhu lagi. Simpulannya gini. Air mustakmal itu apa? Huwa ma ada ma la budda minhu. Huwa ma ada bihi ma la minhu. Yaitu air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang harus bagi dia. Sesuatu yang harus itu apa? Wudhu, mandi wajib. Ketika ada hadas kecil, ketika dia mempunyai hadas besar, dia wajib wudhu, dia wajib mandi. Bekas daripada mandi dan wudhunya dia itu dikatakan mustakmal. Asimas syakh subitarki amla baik orang yang meninggalnya meninggalkannya itu berdosa atau tidak. Kalau kita mau sholat tanpa wudhu dosa. Kalau ada orang yang sempurna dia mau sholat dengan tanpa wudhu dosa atau dia punya hadas besar belum mandi dia langsung sholat dosa karena itu baik yang memakai tadi berdosa ketika meninggalkannya atau tidak. Seperti an, uh, apa ini anak kecil tadi? Uh, bukan apa seperti uh, siapa ini perempuan. Perempuan kita bagi orang Islam boleh menikahi kafiroh. Cuman yang kita biar ya, dengan syarat-syarat yang ada bakal dibahas nanti di babnya sendiri. boleh menikahi perempuan kafiroh kita biah ya. Cuman perempuan kita biar tadi ketika suci daripada head dan nifasnya tidak boleh bagi muslim tadi untuk berhubungannya kecuali setelah dia mandi. Bekas mandi daripada kita biar tadi perempuan yang kita biar itu juga dikatakan mustakmal. Walaupun dia tidak berdosa ketika dia meninggalkan untuk mandi. Asimah syakhsu bitarki amla ibadatan kana amla' Baik itu adalah ibadah atau tidak Kalau kita wudhu ibadah Mandi ibadah Ada yang tidak ibadah seperti anak kecil tadi Atau kafirah tadi juga tidak dikatakan ibadah ah, Bekasnya ya apa? Tetap dikatakan mustakmal Kenapa? Karena semua perbuatan tadi itu harus dia kerjakan Jadi air yang digunakan daripada sesuatu yang harus dia kerjakan Itu menjadikan dia mustakmal Tadi dikatakan walau mintuhrin hanafin. Walaupun orang yang bermadhab Abu Hanifah Orang yang bermadhab Abu, Abu Hanifah Dia tidak wajib niat ketika wuduknya. Bekas wuduk Orang yang bermadhab Abu Hanifah Kalau kita yang bermadhab syafi'i wuduk Seperti wuduknya orang yang bermadhab Abu Hanifah Kita bermadhab syafi'i wuduk dengan tanpa niat Maka air itu tidak dikatakan mustakmal Kenapa? Bukan sesuatu yang harus, tidak sah wuduknya Kalau kita raup, ngambil air Kita raup Apakah bekas raup kita itu dikatakan mustakmal? Tidak dikatakan mustakmal. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang harus. Nah, kita wudhu dengan tanpa niat juga wudhu kita tidak dikatakan sah, dianggap raup. Berarti airnya tidak dikatakan mustakmal. orang yang bermadzhab Abu Hanifah dia meyakini wudhunya sah. Cuman kita orang yang bermata Syafi'i meyakini wudhunya dia tidak sah. Apakah wudhu bekas Abu Hanifah boleh kita gunakan? Karena kita menganggap dia itu bukan wudhu tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ibroh yang dianggap air itu jadi mustakmal al ibroh bil muaddi. Yang dianggap itu dari orang yang melaksanakan, bukan orang yang mempergunakan air tadi itu. Kemudian juga air yang dikatakan mustakmal itu air bekas menghilangkan najis, walaupun najis yang ma'fu. Contoh air baju kita yang terkena najis yang dimaafkan seperti darah Baju kita kena darah sedikit yang mana dikatakan ma'fu, dimaafkan. Ketika kita basuh, bekas basuhan baju kita tetap dikatakan mustakmal. Walaupun itu najis ma'fu, seandainya baju itu kita pakai sholat tetap sah. Cuman ketika kita basuh, air itu tetap dikatakan mustakmal. Kenapa? Karena itu maafunya fil fisob dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Kemudian dikatakan musta'mal itu galilan. Aihal kaunil musta'mal galilan. Ketika keadaan air itu yang telah dipakai tadi sedikit. Kalau air yang banyak tidak mungkin dikatakan musta'mal. Air yang banyak itu dua kulah. Nah, kalau yang dikatakan musta'mal pasti airnya sedikit. Aidunal kullatan yaitu di bawah dua kulah sekarang kalau kita mempunyai air yang sedikit mustakmal semuanya. Seandainya orang 50 wudhu semuanya, kemudian bekas wudhunya dia ditadai. Ditempati di bawahnya bak, kemudian dia wudhu. Bekas basuhan daripada wajah, tangan dan semuanya itu kan jadi mustakmal, cuma ditadai. 50 orang. Bekas 50 orang ini dikumpulkan jadi satu. Kemudian mencapai dua gula. Yang tadinya mustakmal ketika dikumpulkan sampai menjadi banyak, akhirnya air tadi menjadi mutahhir, air yang suci mensucikan lagi. Nah, dikatakan situ, fa'injumi al mustakmalu seandainya dikumpulkan air yang mustakmal, fa'bala balagha maka mencapai dua gula, maksudnya menjadi air yang banyak, fa mutahhirun, maka air tadi dikatakan suci mensucikan. Bisa dipakai wudhu lagi. Kama laujumi al mutanajis sebagaimana sama hukumnya laujumi al mutanajis seandainya dikumpulkan air yang mutanajis. Ada 50 timba. Setiap 50 timba ini semuanya kena tetesan air kencing. Najis mutanajis semuanya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? 50 timba sudah kena tetesan kencing semuanya. Cuman ketika dikumpulkan jadi satu kan airnya satu timba itu sedikit semuanya. Cuman ketika dikumpulkan dalam satu tempat kemudian tadi airnya mencapai dua kula atau lebih menjadi air banyak dilihat ada perubahan atau tidak. Kalau memang tidak ada perubahan dari warnanya atau baunya atau rasanya berarti air tadi juga dikatakan kembali jadi suci mensucikan lagi. Maka dikatakan kama laujumi al mutanajisu sebagaimana seandainya dikumpulkan air yang mutanajis fabala gullatain maka mencapai dua gula walam yataghayyar dan tidak berubah berubah daripada tiga sifatnya wa in eh, walam yataghayyar dan tidak berubah maka hukum airnya dikatakan mutahir sama Wa in qalla ba'du bitafriqihi, walaupun menjadi sedikit setelahnya bitafriqi dengan memisahnya. Jadi air dikumpulkan 50 timba atau banyak ya 50 timba tadi yang mutanajis kumpulkan jadi satu. Kemudian tidak ada perubahan dan airnya banyak. Berarti air ini dikatakan suci mensucikan. Walaupun menjadi sedikit lagi. Akhirnya 50 timba tadi yang asalnya mutanajis diambil lagi. Dipisah-pisah lagi jadi 50 timba lagi. Setiap timbanya sudah dikatakan suci walaupun sedikit. Kenapa? Karena sudah dihukumi suci ketika berkumpul, ketika dipisah tidak berubah tetap dikatakan suci. Ah, di uh, air musamal adalah seperti itu. Nanti ada uh, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu uh, apa ini dikatakan air mustakmal itu ketika wudhu ya ketika wudhu air yang mustakmal itu kalau kita pakai dan sudah keluar dari batas basuhannya ketika masih di dalam wajah itu tidak dikumi mustakmal ya mengalir masih dari atas dahi mengalir sampai ke hidung sampai ke mulut itu belum dikatakan mustakmal itu kan bekas basuhan sudah belum kalau semenjak dia masih munfasi apa masih mutasil masih nyambung, tidak terpisah, tetap dihukumi tidak mustakmal. Cuman ketika terpisah baru dihukumi mustakmal. Cuman nanti akan dibahas lebih lanjut lagi insyaallah. Ada pertanyaan? Ustadz ukurannya najis yang dimakfu itu seperti apa? Tetesan darah atau seekor nyamuk di yang nempel di baju kita kemudian kita pukul keluar darah itu maksud saya ukurannya itu seberapa Ustaz? Itu nanti pembahasan najis ma'fuat ya. Jadi najis ma'fuat itu nanti dibagi ada tiga. Ada yang dimaafkan di baju khusus di baju, ada yang dimaafkan di air khusus di air, ada yang dimaafkan dua-duanya. Contoh yang di baju ya seperti tadi darah darah sedikit ya, itu dimaafkan di baju ukurannya sedikit itu urfan sebetulnya atau ada yang mengasih eh, apa ini dobit di situ dengan ukuran uang logam. Ya, dengan ukuran uang logam. Itu dikatakan sedikit Mas Ian. Eh, terus kemudian ada yang dimaafkan di air seperti bangkai yang tidak mengalir darahnya ya, cecak mati bangkainya itu tidak dikatakan menajiskan air yang sedikit Kemudian ada yang dimaafkan dua-duanya, dimaafkan di baju dan di air, yaitu najis yang tidak terlihat mata. Najis yang tidak terlihat mata gimana contohnya? Seandainya lalat, lalat terbang kepada kotoran, mencelok yang kotoran. Kemudian terbang lagi masuk ke air atau mencelok ke baju. Dua-duanya dimaafkan. Dimaafkan di baju juga bisa dimaafkan di air. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya mau tanya, kalau di sumur ada air yang terus nyumber tapi kurang dari dua kolah. Tapi kalau kejatuhan najis itu airnya harus dikuras dulu apa langsung bisa dipakai? Terima kasih. Itu nanti pembahasan ada di Fathul Mu'in. Ya, ada di Fathul Mu'in pembahasannya. Kalau air sumur kurang dari dua kolah kejatuhan najis, ya, kejatuhan najis itu tetap dihukumi mutan najis. Cara mensucikannya gimana? cara mensucikannya ya disumbet sumbernya ya dikuras ya dikuras kemudian setelah sudah bersih dikeluarkan oke okay. atau atau ya disumbat ada dua cara sebetulnya ya imma disumbat ya disumbat kemudian dikuras atau iya, ya dengan mukasaroh ditambah ya Dawilan. Hampir airnya dikumpulkan sampai banyak. Di ditambahi langsung ya, ditambahi langsung air tuh. Ya ditambahi. Bil Mukasaroh ya. Maaf. Bil Mukasaroh ditambahi airnya sampai menjadi dua kula, tidak ada perubahan suci dah. Ya, atau diambil ya, kemudian ditambahi lagi, kemudian jadi kedua kula. Hmm. Nah, tidak berubah. Ya, hmm? ya. Ya, itu nanti ada sebetulnya pembahasannya ada di fatul Muin. Rambut. Sekarang banyak yang terjadi eh, di tempat-tempat wisata itu <clears throat> ada bak air yang kecil ukuran 5 eh, 50 kali 50 persegi tapi di situ ada beberapa bak air yang dihubungkan dengan paralon biasanya, paralon kecil. Itu kalau dipakai wudhu bisa jadi mustakmal atau bagaimana? Jadi itu sama dengan yang di Hadramut. Di Hadramut itu ada namanya Jabiyah. Jabiyah itu bak mandi, bak mandi, kemudian bak mandi bawahnya itu dihubungkan. Dihubungkan. Itu tetap dikatakan air banyak ya. Kalau memang masih berhubungan nyambung dikatakan tetap air banyak. Kalau dua gula, kalau kumpulan mereka dua-duanya dua gula, tetap dikatakan air banyak. Air banyak tidak dihukumi mustakmal. Lauhurika, ya. Seandainya digerakkan ya, sebetulnya ada lobitnya itu. Seandainya digerakkan ujung satu akan bergerak ujung yang lainnya ndak itu untuk pembahasan air banyak ndak selamat ala hal air mustamal itu yang ya, memang bukan najis tapi harus dihindari dalam madhab syafi'i harus eh, dihindari dan yang paling penting cara jangan sampai menjadi air itu mustamal gimana caranya supaya air tadi itu tidak menjadi mustakmal itu yang paling penting yaitu dengan ikhtiraf dengan dicanting bukan dengan langsung menghilangkan najis di air yang kurang dari dua kulah tadi itu. Kalaupun memang ada dua tempat yang tidak yang kurang daripada dua kulah, imma dijadikan satu atau dipakai satu-satu, tapi jangan sampai eh, menjadikan air tadi itu mustakmal sehingga bisa dimanfaatkan kepada yang lainnya gitu. Kalau ada keraguan misalnya ini mustakmal apa enggak? Ya enggak mustakmal berarti. Berarti suci dan mensucikan airnya terlalu kencit sedikit ini ada di uh, apa namanya? pom bensin ini. Takutnya orang-orang tadi itu kena najis itu dan ini eh itu itu aswas itu berarti. Semenjak air itu tidak jelas menjadi najis dan tidak jelas menjadi mustamal ya berarti boleh kamu kamu pakai. Ya, berarti boleh kamu pakai, nggak ada muskilah. Memang eh, ketat Imam Syafi'i dalam masalah air ini ketat. Kalau Imam Malik nggak ada itu air mustamal itu. Yang ada air najis sama air suci dan mensucikan khalas. nggak ada mustamal itu sehingga tidak ada perbedaan antara air sedikit dan air banyak dan itu adalah kuat pendapat. Nah, cuma karena kita bermadhab syafi'i ya jangan keluar daripada madhab, jangan enteng-entengkan. Nah, katanya juga terhabul haddad beliau berkata laulal haya ha? laulal adab ma'asraf lagallatul malik fil ma' kalau enggak takut kurang ajar sama salaf Anak mungkin untuk air ini mengikuti pendapat Imam Malik gitu. Kuat dan enteng gampang gitu. Tapi karena salaf-salafnya tetap mempertahankan madhab syafi'i dalam masalah air ini, beliau tidak keluar daripada madhab syafi'i. Nah inilah adab. Ya, Secara ilmiah, maka itu adalah bisa diterima. Tapi secara adab kadang-kadang nggak -kadang bisa diterima. Karena itu kalau ada orang baca mukaddimah kemudian kurang ajar nggak sama dengan jalurnya salaf, ini Abdul Haddad aja masih beradab dengan salafnya nggak mau keluar daripada madhab Syafi'i. Wah, ini mau ngentengkan daripada madhab Syafi'i, keluar daripada salaf jalur salafnya, apalagi begitu. Ini baru mukaddimah, kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arab masih. Eh, atau Fatihahnya kadang-kadang masih kocar-kacir, keluar daripada salaf seakidahnya sekali. Nah, ini mayat adab ini, sudah tidak ada adab sama sekali kalau ini begitu.